Naam. Dan kita belum menyelesaikan keterangan dari penulis yaitu Syekh Abdurrahman diberi Nasir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan ayat yang keempat dari surat Al-Qalam. Kita baca terlebih dahulu lanjutan dari keterangan dari muallif rahimahullahu taala dan insyaallah taala nanti akan kita ambil beberapa faedah yang bisa kita petik dari apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok orang yang mudah dalam bergaul. Lemah lembut tutur katanya. Membuka diri dan dekat dengan para sahabatnya. Bukan pribadi yang bersikap eksklusif hanya mau berhubungan, berinteraksi dengan bangsawan-bangsawan Quraisy atau orang-orang terpandang, tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, kemudian enggan untuk berinteraksi dengan rakyat biasa, Nabi alaihi salatu wassalam bukan pribadi yang demikian. Sebaliknya beliau adalah sosok utusan Allah Subhanahu wa taala sekaligus pemimpin penguasa yang membuka diri terhadap rakyat-rakyatnya. Mudah bergaul bahkan dekat dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Mujiban lida'wati man Beliau adalah orang yang tidak keberatan untuk datang memenuhi undangan siapapun yang mengundang beliau. Sampai beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim "Lau du'itu ila kursur, la ajabtuhu." Seandainya saya diundang oleh salah seorang sahabatku untuk menikmati hidangan kaki kambing di masa itu kambing itu sendiri adalah makanan untuk ekonomi menengah ke bawah. Ya hidangan yang paling minimalis. Ini bukan kambing utuh, tapi hanya hidangan kaki kambing. Kalau bahasa kita mungkin kikil kambing. Ya toh? Kikil kambing, khanifidina azani Allah wa iyyakum, hidangan yang sangat sederhana yang mengundang pun juga orang biasa, yang diundang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak keberatan. La tuhu kata beliau. Saya akan datangi undangan tersebut. Ya. Untuk mengagungkan dan menghormati hak sesama muslim. Karena di antara hak seorang muslim atas saudaranya yang lain wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang dirimu untuk hadir dalam acara yang dia buat, fajibhu maka penuhi undangan tersebut. Walaupun hanya undangan makan-makan yang ringan, bukan acara yang mewah, bukan acara yang megah, tetap harus memenuhi undangan saudara kita selama tidak ada unsur kemaksiatan dalam undangan tersebut. Ini menunjukkan sikap tawadhu yang ada pada diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Qadiyan lihajati man bahu. Beliau adalah sosok pemimpin yang biasa menyelesaikan dan memenuhi semua kebutuhan sahabat yang datang kepada beliau Eh, sahabat butuh bantuan, beliau akan bantu sesuai dengan kemampuan. Ada sahabat yang sedang dirudung masalah, muskilah, problem. Beliau akan sebutkan jalan keluar dan solusi dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau Alayhi salatu wassalam. Jabiran liqalbi man sa'alahu la yuhrimuhu wa la yarudduhu khaiban. Beliau senantiasa menerima dengan sepenuh hati siapapun yang datang meminta atau bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah kemudian menolak kedatangan orang yang hendak bertanya kepada beliau apalagi mengusir ya orang tersebut ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum wa idza arada ashabuhu minhu amran wafaqahum alaih wa taba'ahum fih idza lam yakun fihi mahdzur ketika para sahabat menginginkan dari beliau sebuah perkara Rasul senantiasa menyetujui dan mengikuti kemauan sahabatnya idza lam yakun fihi mahdzur selama tidak ada pelanggaran syariat dalam hal tersebut. Apapun yang diminta dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau akan berikan. Ya. Sosok yang mudah memberi tidak sulit dalam bergaul likhanifidina azani Allah wa iyyakum dengan catatan idza lam yakun fihi mahdzur selama tidak ada pelanggaran syariat kalau ada pelanggaran syariat beliau adalah orang yang paling jauh dari urusan dosa ya paling jauh dari urusan dosa selama perkaranya mubah-mubah saja akan dituruti oleh Nabi alaihi salatu wassalam wa in azima ala amrin lam yastabid bihi dunahum ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertekad untuk melakukan sebuah perkara lam yastabid bihi dunahum Rasul tidak meninggalkan para sahabatnya bal yushawiruhum wa yuamiruhum Beliau alaihi salatu wassalam kebiasaannya selalu mengajak para sahabat bermusyawarah dan ingin mengetahui petunjuk dan arahan dari sahabat-sahabat beliau ridwanullahi taala alaihim ajmain. Padahal beliau adalah orang yang paling alim. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu terbimbing oleh wahyu. Ketika hendak melakukan sesuatu sah-sah saja seharusnya kalau beliau langsung melaku, e, menentukan, menetapkan tanpa meminta musyawarah dari para sahabatnya. Ridwanullahi taala alaihim ajmain dan tentunya para sahabat tidak pernah berkeberatan dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam tetapi sebagai teladan bagi generasi dan umat beliau alaihi salatu wassalam beliau walaupun sebagai pemegang urusan pada masa itu tidak kemudian merendahkan atau tidak menganggap keberadaan mereka tapi beliau alaihi salatu wassalam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dan ingin mengetahui bagaimana pendapat mereka Baru setelah itu dibuatlah keputusan nih ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa kana yaqbalu min muhsinihim wa ya'fu an musiihim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang biasa menerima hadiah dari orang-orang yang berbuat baik kepada beliau wa ya'fu an musiihim memaafkan siapapun yang berbuat jelek kepada beliau walam yakun yu'ashiru jalisan lahu illa atamma isyratan wa ahsanaha setiap kali beliau bergaul dengan manusia beliau akan memberikan apa namanya perlakuan terbaik dan terindah yang beliau mampui. Fakana la ya'bas fi wajhihi. Beliau tidak pernah cemberut ketika bertemu dengan para sahabatnya. Wala yaghlidu alaihi fi maqalihi. Tidak pernah berucap kasar kepada para sahabatnya. Wala yutwi anhu bishrahu ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من شفوة Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang suka menahan kebaikan dari sahabatnya. Apapun itu akan beliau berikan. Ya, ada faedah ilmu beliau sampaikan ada perkara yang afdal untuk dilaksanakan, beliau akan sampaikan kepada para sahabat. Beliau tunjukkan kepada para sahabatnya, bukan orang yang pelit dengan kebaikan. Ya. Beliau juga senantiasa menahan gangguan lisan dari para sahabat. Tidak pernah satupun ucapan beliau yang menyakiti para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain dan tidak pernah membalas ketika ada orang-orang yang berlaku kasar kepada beliau Umumnya yang berlaku kasar, bersikap kasar kepada beliau ini orang-orang Arab Badui. Ya, datang kepada beliau alaihi salatu wassalam, terkadang minta harta, terkadang bertanya tentang sesuatu, terkadang hanya sekedar ziarah, ya. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jauh dari peradaban, biasanya tanpa mereka sadari seringkalinya muncul ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang kurang sopan bahkan cenderung kasar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak pernah membalas tindakan-tindakan semacam itu. Ya, kalau para sahabat memanggil Nabi alaihi salatu wasallam dipanggil dengan panggilan penghormatan. Ya Rasulullah, Ya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Tapi kalau orang Arab Badui panggil nama, ya Muhammad. Gitu ya, wahai Muhammad. Ya toh? Beliau juga tidak marah. Tidak pernah menghukum. Tidak kemudian ditangkap orang Badui tadi kemudian dicambuk karena tidak sopan ucapannya dalam memanggil utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum bal yuhsinu ila ashirihi ghayatal ihsan wa yahtamiluhu ghayatal ihtimal justru yang ada Nabi alaihi salatu wassalam akan membalas kebaikan kepada siapapun yang bergaul kepada beliau dengan adab-adab yang baik Wayah tamiluhu dan beliau senantiasa memaafkan al ihtimal apapun gangguan yang diberikan kepada beliau selama itu dalam urusan-urusan pribadi. Tapi kalau sudah berbicara tentang batasan-batasan agama Allah ya, terkaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, beliau akan bersikap sesuai dengan keadaannya ikhwan azani Allah wa Kalau menghendaki marah, beliau akan marah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditarik kerah bajunya oleh orang oleh seorang Arab Badui, minta harta sampai membekas pada leher beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak marah sama sekali. Dipanggil oleh orang Arab Badui dengan panggilan yang tidak sopan, ya Muhammad, beliau tidak pernah marah. Ya, tidak pernah marah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi ketika para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membawa kepada tradisi-tradisi jahiliyah yang sudah mereka tinggalkan dengan masuk ke dalam Islam ada pelanggaran syariat di situ Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan tinggal diam ketika ada cekcok antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansor yang kemudian sahabat muhajirin memanggil orang-orang muhajirin yang lain ya lal muhajirin Wahai orang-orang muhajirin, datang, bantu saya. Sahabat Ansor melihat ketika sahabat muhajirin tadi memanggil sesama muhajirin, tidak mau kalah. Manggil juga sahabat Ansor, Ya lal Ansor, wahai sahabat Ansor, bantu saya. Ya, panggilannya, munadanya, kalau dalam bahasa Arab ada harfun nida, huruf untuk memanggil seseorang pakai ya. Artinya wahai. Ya toh? Kemudian ada tambahan lam. Ya lal muhajirin. Ya lal ansor. Nah, lamnya ini kalau dalam bahasa Arab namanya lamul ighatsah. Lam yang menunjukkan minta bantuan Ya, jadi simple, nggak perlu panjang-panjang bahasa Arabnya. Cukup dipanggil itu sudah faham kalau orang tadi minta bantuan. Ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, bantu saya. Yang satu mengatakan ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, kemari bantu saya. Sehingga terkumpul di ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum beberapa sahabat muhajirin, beberapa sahabat ansar. Melihat yang demikian, Nabi tidak tinggal diam. Yang biasanya beliau adalah orang yang ramah, yang biasanya beliau alaihi salatu wasalam suka memaafkan, yang biasanya beliau tidak pernah mengambil atau membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang sama. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan merah wajahnya, menunjukkan sedang marah azani Allah wa dan mengatakan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum apakah kalian wahai para sahabat masih menggunakan panggilan-panggilan ala jahiliyah padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian da'uha tinggalkan ucapan-ucapan demikian fa innaha muntinah ya karena ucapan-ucapan tadi adalah ucapan yang kotor busuk baunya ya untuk hukum Allah Subhanahu wa taala, Rasul akan mengambil tindakan tegas bila diperlukan. Jadi dipahami? jadi dipahami? Naam. Ketika Usama ibn Zaid datang menemui Rasul alaihi salatu wassalam yang mana Usama ini salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Diutus oleh kaumnya karena ada kasus seorang wanita dari bangsawan Quraisy mencuri dan sudah melebihi batas minimal untuk potong tangan. Ini yang mencuri seorang wanita bangsawan Quraisy. Aib. Kan gitu ya. Ini mencoreng nama besar Quraisy. Ya, minta kepada Usama datang kepada Rasul supaya memberikan dispensasi. Apakah Rasul kemudian e, menyambut dengan ramah tamah apa kedatangan Usama tadi yang minta agar diberi keringanan jangan dihukum dengan potong tangan diganti dengan hukuman yang lain saja marah Rasulullah alaihi salatu wassalam atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama atashfa'u fi haddin min hududillah wahai Usama kamu berani memberikan syafaat dalam masalah hukuman had yang Allah tentukan Rasul nggak terima. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk urusan agama beda dengan urusan pribadi. Kalau urusan pribadi beliau tidak pernah mengambil uh, tidak pernah membalas khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dimaafkan bahkan selalu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau urusan agama, urusan pelanggaran syariat Nabi alaihi salatu wassalam ab'adun nas anil idham Orang yang paling jauh dari dosa. bidina azani Allahu wa iyakum. Nah, ini sosok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam penggambaran singkat yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibni Nasir As-Sa'di rahimahullah. Falamma anzalahu Allahu fi al-manazil min jami'il wujuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan nabinya alaihi salatu wassalam pada posisi yang tertinggi sebagai seorang hamba dari segala sisi. Secara kedudukan rasul yang paling utama karena diangkat sebagai nabi dan rasul, tidak sekedar nabi dan rasul biasa, Beliau adalah khatamun nabiyyin. Ya, penutup para nabi dan rasul. Ya. Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keutamaan mi'raj ke langit yang ketujuh ikhani bidina azani Allah wa iyakum berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat posisinya daripada Jibril alaihi salam kala itu bukan sembarang makhluk ya dari sisi kedudukan beliau seorang nabi dan rasul dan rasul yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sisi nasab beliau adalah keturunan bangsawan Quraisy ya dari sisi kekuasaan beliau saat itu sebagai penguasa kaum muslimin khanifidina azani Allahu wa iyakum dari sisi muamalahnya beliau adalah orang yang paling indah budi pekertinya akhlaknya tanpa diragukan khanifidina azani Allahu wa iyakum dari segala sisi sempurna Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wa kana a'da'uhu yunsibuna ilaihi annahu majnunun maftun ternyata musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam menisbahkan kepada diri beliau tuduhan-tuduhan rendah dan hina menuduh Rasul sebagai orang yang gila orang yang sinting khanifidina azani Allah wa iyakum gak waras akalnya Faqala maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam pada ayat yang kelima Allah berfirman fasatubsiru wa yubsirun Kelak engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam akan melihat dan mereka pun musuh-musuhmu juga akan melihat biayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang terfitnah, yang enggak waras akalnya itu siapa? qad tabayyana annahu ahdan nas wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairi wa anna a'da'ahu adallun nas wa syarrun nas lin nas. Kenyataan membuktikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling mendapatkan petunjuk karena beliau utusan Allah terbimbing dengan wahyu orang yang paling sempurna dalam menyikapi dirinya dan orang lain bila syakin wala raib terkait dengan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala beliau sebagai hamba yang terbaik muamalah dengan sesama makhluk juga sebagai pribadi yang terbaik diakui oleh kawan maupun lawan Wa anna a'dahu sementara musuh-musuh beliau adallun nas, orang yang paling tersesat jalannya. Gimana nggak sesat nyembah patung buatan tangan mereka sendiri? Mana yang lebih sesat dari orang-orang musyrik? Tidak ada. Ya toh? Sangat jauh jalannya dari suratul mustaqim. Minta kepada berhala yang berhalanya ini dibuat oleh tangan mereka sendiri yang ketika dikotori dengan debu, tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, butuh pelayan-pelayan yang sengaja ditunjuk khusus untuk membuat kinclong berhalanya. Ya. Andai kata berhalanya ini sakti mandraguna, bisa memberikan manfaat ataupun madorot, manfaat yang mereka harapkan, madorot yang mereka takutkan, ya tentu bisa membersihkan dirinya sendiri dari debu. Kan gitu ya? Ya kan? Enggak. Ada petugas-petugas khusus ketika datang musim haji, menjelang kedatangan e, halayak ramai untuk melakukan manasik haji di Baitullah Ka'bah, itu dikerahkan ya, asisten-asisten rumah tangga untuk membuat berhalanya mengkilat. wa iyyakum. Kan nggak masuk akal. Ya Masa Tuhannya dibersihkan oleh para penyembahnya? Nggak bisa bersihkan diri sendiri. Melindungi diri dari debu? Nggak bisa. Tapi dimintai perkara-perkara besar. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini kalau bukan orang yang sesat, orang yang nggak waras akalnya, nggak mungkin ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa syarrun nasi linnas Musuh-musuh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang akhlaknya jelek, bahkan paling jelek ketika bermuamalah dengan orang. Omongannya kasar terhadap apa namanya yang lemah justru diinjak-injak bukannya malah diberi bantuan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum nggak mau bersentuhan dengan fukara wal masakin apalagi menyantuni para yatim ya itu akhlak mereka Secara kenyataan, orang yang masih bersih fitrahnya, ya nggak usah tahu masalah Al-Quran, nggak usah tahu tentang wahyu, melihat kenyataan Nabi kita Muhammad dengan kenyataan musuh-musuh beliau sudah bisa menilai, ya mana yang berada di atas petunjuk bidin azani Allahu wa iyyakum. Wa annahum humul ladzina fatanu ibadallah wa adalluhum an sabilihi wa kafa bi'ilmillahi bidzalik fa innahul muhasibul musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam justru uh, mengganggu hamba-hamba Allah yang ber, yang beribadah kepada Allah azza bahkan berusaha menyesatkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal itu. Kelak Allah Azza wa Jal akan menghisap dan membalas perbuatan mereka. Wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa hadha fihi tahdidun Lil dhallin wa wa'dun lil muhtadin. Ayat yang ketujuh pada surat ini mengandung ancaman bagi orang-orang yang tersesat jalannya sekaligus janji kabar gembira bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah ya yang tersesat Allah tahu kedok mereka azani Allah walaupun mungkin saat ini sok berada di atas petunjuk bergabung bersama dengan orang-orang yang terbimbing di atas siratal mustaqim masih berkamuflase ikhwanifidina azani Allah wa iyakum seperti bunglon ya menampakkan diri sebagai orang yang berada di atas petunjuk berpakaian dengan pakaian yang syar'i berucap dengan ucapan yang syar'i tapi hatinya terdapat benih-benih penyimpangan Allah tahu ikhwanifidina azani Allah wa iyakum Begitu pula orang yang mungkin saat ini masih jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh dari siratal mustaqim lantaran kejahilannya, bukan karena penentangan. Dia jauh dari siratal mustaqim karena belum tersentuh ilmu. Dia jauh dari siratal mustaqim karena belum mengenal sunnah. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Fitrahnya masih baik, hatinya juga masih bersih, tidak dikotori oleh noda-noda kesyirikan yang berbahaya atau bid'ah-bid'ah yang berbahaya. Allah tahu hamba-hamba yang berhak untuk dibimbing ke jalan yang benar ikhwanibidina azani Allahu wa iyakum. wa bayanu li hikmatillah haitu kana yahdi may lil hidayah duna ghairihi dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam ayat yang ketujuh ini bahwasanya Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Yang terbimbing jalannya itu orang-orang yang tepat. azani Allah wa iyyakum dan Allah tidak pernah salah pilih. Itu ya. Tidak akan pernah salah pilih kan azani Allah wa iyyakum. Yang hatinya tidak ada keikhlasan, cepat atau lambat akan terbongkar kedoknya. Akan bergeser sedikit demi sedikit dari siratul mustaqim dan akan nampak warna yang sesungguhnya dari jati diri yang selama ini dia tutup-tutupi. Ya. Begitu pula hamba yang ikhlas dalam dalam berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang akan diteguhkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya Allah Azza wa Jal Maha tahu siapa orang-orang yang berhak untuk dikokohkan imannya di atas siratal mustaqim. Hakala khanifidina azani Allahu wa Ini penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk ayat uh, yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Di sini kita ambil beberapa faedah ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyakum. Di samping faedah yang telah lalu ada tambahan faedah yang berikutnya Al-hathu ala tahalli bil makarimil akhlaq. Di dalam ayat-ayat ini terdapat anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan kaum muslimin adalah sosok seorang hamba yang diakui kebaikan akhlaknya, keindahan budi pekertinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menobatkan pada ayat yang keempat secara resmi di dalam Al-Qur'an dan tidak akan pernah diganti atau dihapus ila yaumil qiyamah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kalau Nabi berada di atas akhlak yang mulia, maka umat beliau diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani nabi mereka. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Berbicara tentang masalah akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang baik, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Akhlakul karimah itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama Akhlakul karimah ma'allah. Akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan predikat hamba yang baik akhlaknya, itu harus memperhatikan dua perkara ini. Yang pertama, akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? wadalika bimtithali awamirihi dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Wajtina binawahihi meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala wa tasdiqi akhbarihi dan membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk bertauhid, maka wujudkan tauhid. Berikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk akhlakul karimah. Dan itu ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang paling menjaga urusan tauhid dan berusaha menjaga umatnya jangan sampai ternodai tauhid mereka dengan noda-noda kesyirikan. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala melarang dari yang namanya kesyirikan, maka tinggalkan kesyirikan. Baik syirik akbar maupun syirik ashor, syirik besar atau syirik kecil. Syirik kecil dalam bentuk ria. Ya, tinggalkan ria. Kalau muncul dalam hati kita dan itu perkara yang tidak mungkin kita tepis, gitu ya. Kalau menjamin hati kita nggak bakal muncul riaknya, itu mustahil. Ya, pasti akan muncul. Tapi lawan ketika muncul ria tadi, jangan dibiarkan membesar riaknya, tapi lawan ria tersebut, hilangkan dari hati kita ikhwan ya fillah azani Allahu wa iyyaku. Naam. Fadal adzan terlebih dahulu. Naam. Termasuk di antara bentuk makarimul akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sampaikan, tasdiqu akhbari, membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan tentang dahsyatnya hari kiamat, maka yakini kebenarannya dan amalkan konsekuensinya. Kalau kita tahu hari kiamat itu dahsyat, menakutkan, membuat setiap bani Adam hanya memikirkan dirinya sendiri dan melupakan orang-orang dekatnya wa iyakum maka perbanyak amal soleh perbanyak ibadah semakin meningkatkan ketakwaan, semakin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang sifat-sifat surga, nikmat-nikmat surga, maka yakini kebenaran dari berita Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan termasuk ahlul jannah. Saat Allah memberitakan tentang neraka, kemudian siksa di dalam neraka, percakapan antara ahlun nar satu dengan yang lain, percakapan antara ahlun nar dengan ahlul jannah, percakapan ahlun nar dengan penjaga neraka. Yakini kebenaran berita-berita tersebut dan amalkan konsekuensinya dalam bentuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, menjauh dari segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlakul karimah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kata lain, semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin indah akhlaknya, semakin bagus akhlaknya terhadap Allah Azza wa Jal. Satu sisi. Yang kedua, Khanifidina azani Allah wa iyakum, makarimul akhlak ma'al bashar. Berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Ya, akhlak yang baik terhadap sesama manusia ini tidak kalah penting Allah Kalau Anda hanya mementingkan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyepelekan akhlak terhadap sesama hamba, terhadap Allah baik, tapi terhadap sesama hamba Anda jahat, sering mendolimi bahkan Anda nanti di yaumul kiamah masuk golongan al-muflis orang-orang yang rugi. Kita semua tahu hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la mata'alahu wa dirham." Orang yang bangkrut di kalangan kita itu yang nggak punya aset, juga nggak punya uang. Ya, rugi bisnisnya, aset hilang, uang nggak ada, itu bangkrut namanya. Rasul nggak menyalahkan jawaban mereka karena itu betul jawabannya. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-muflisu min ummati." Orang yang betul-betul bangkrut dari umatku, "Mayyati yaumal qiyamah bihasanat." Datang di hari kiamat dengan membawa hasanat, pahala-pahala amal soleh yang banyak. Membawa pahala yang banyak berarti akhlak karimah terhadap Allah bagus. Baik. Muamalah dengan Allah hablum minallah jempol. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Buktinya apa? Datang di hari kiamat membawa hasanat. Hasanah itu satu. Hasanat jamak. Berarti banyak jumlahnya. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, ditambah lagi bentuknya nakiroh ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin. Ya. Salah satu fungsi nakiro itu menunjukkan apa? Besar. Ya mana? Seperti yang di awal surat Al-Qalam kemarin pada pertemuan yang lalu, salah satu fungsi bentuk nakiro itu litta'zim, untuk menunjukkan besar. Banyak amalannya, besar pula. Ya datang bawa pahala majelis ilmu setiap Ahad, Masya Allah ya toh? datang membawa pahala bacaan Al-Qur'an datang dengan membawa pahala menulis ilmu menyampaikan ilmu menghafalkan ilmu mengamalkan ilmu berjihad di jalan Allah salat qiyamul lail zakat haji umroh semua yang berkaitan dengan Allah dia penuhi wayati tapi di sisi lain kata Nabi alaihi salatu wassalam وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ya dia datang dengan dosa-dosa yang lain yang menunjukkan akhlaknya terhadap sesama manusia jelek dia datang dalam keadaan pernah mencela si fulan belum minta maaf mencela itu kan ucapan yang kotor bukan ciri khas seorang mukmin yang baik imannya Wa kalamala hadza makan harta orang lain dengan kezaliman. Mukul orang lain. Ya, kalau sudah sampai uh, kekerasan fisik, ini kan menunjukkan orang yang kasar, kan gitu ya. Nggak baik akhlaknya terhadap sesama hamba. bidina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan pada tingkatan wasafaka damahada sampai membunuh. Syuf, sampai membunuh. Dengan Allah baik, dengan sama hamba jelek. Hasilnya apa? Fayu'khadhu min hasanatihi. Pahala kebaikannya diambil. Diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi satu persatu sampai tuntas. Ketika habis pahalanya, tanggungannya belum selesai, wa yu'khadhu min sayyi'atihim diambil kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dirinya habis pahalanya, nambah dosanya. Faturi hafinar. Hasilnya apa? Dilemparkan ke dalam neraka. Ya, ini gambaran yang sangat jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam yang hanya memikirkan makarimul akhlak kepada Allah, tidak memikirkan akhlakul karimah terhadap sesama hamba rugi nanti di yaumul kiamah. Ya, Sebagaimana sebaliknya, kalau hanya memikirkan akhlakul karimah terhadap hamba, jelek akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, syarrum makana. Ini lebih parah. Bisa dipahami? Tayyib. Nah, bagaimana akhlakul karimah terhadap sesama hamba? Kalau dijabarkan banyak pembahasannya, tapi disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah makarimul akhlak lil bashar, berakhlakul karimah terhadap sesama hamba terkumpul pada tiga poin. Yang pertama, badlun nada, berusaha memberikan kebaikan dan manfaat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Anda punya kelebihan harta, Manfaatkan kelebihan tadi untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita tanpa nunggu diminta. Ya, tanpa nunggu diminta. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini ada faedah disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah terkait dengan definisi dermawan. Ya, kalau dermawan dalam uh, apa yang kita pahami, orang yang mudah ngasih nama nih dermawan. Ya toh? Baik diminta atau tanpa diminta. Nah, orang yang ngasih ketika diminta tapi nggak ngasih kalau nggak diminta masih masuk dalam lingkup kategori dermawan. Itu dermawan. Oh, dermawan, minta oh, lah dikasih. Dia tidak minta, dia nggak dikasih. Ya mana? Ya toh? Masih dianggap dermawan, kan gitu ya? Masih dianggap dermawan. Itu menurut kita. Ya toh? Dalam sudut pandang kita, ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ternyata dermawan dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya namanya al-karam wal jud. Karam dengan jud. Ya, saya nggak mau jabarkan lebih jauh perbedaannya. Ada perbedaan, tapi nggak saya jabarkan di sini. Yang penting kita tahu terjemahannya dermawan, gitu ya. Karam dengan jud. Ternyata dalam sudut pandang bahasa Arab yang namanya karam wal jud i'ta'u ma haqquhu al-'ata. Memberikan segala sesuatu yang memang haknya untuk diberikan. Itu dermawan yang sesungguhnya. Ya. Dalam keadaan pada harta yang kita miliki hakun lisa wal mahrum. Ada hak fakir miskin. Ada hak orang-orang yang membutuhkan, baik yang terang-terangan meminta atau yang menjaga kehormatan dirinya tidak mau minta padahal butuh. Yang namanya dermawan itu yang memberikan apa yang seharusnya dia berikan tanpa diminta. Jadi inisiatif dia sendiri. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu namanya dermawan. Hakikotan yang sesungguhnya. Bukan yang setiap kali diminta mudah ngasih. Tapi kalau nggak ada yang minta, dia nggak ngasih. Kalau dalam kamus kita, masih dermawan. Ya mana? Ya toh, datang. Anu pak, saya butuh, anu ini butuh e, bantuan. Bantuan apa? Saya mau zuat tapi kekurangan dana ini. Berapa? 15 juta. Nih. Kontan, nih 15 juta. Ada lebihnya 500 ribu bawaan buat ongkos bensin. Ya, Datang lagi, anu pak ini ada saudara kebetulan sedang kesusahan, habis kecelakaan, butuh biaya besar. Berapa? 80 juta. Nih ATM. Kalau belum habis yang dikembalikan. Ya. Dalam kamus kita apa? Oh ini dermawan. Ya lah. Tapi kalau nggak ada yang minta, ya ada mayem. Ya, dia nggak nyari, nggak nyari. Khalifidin azan ya Allah, wa iyyakum. Santai-santai aja. Oh, nggak ada yang datang ini, berarti aman. Gitu ya. Kalau nggak ada yang datang, ya sudah. Ya, nggak ada inisiatif untuk mencari, nggak ada inisiatif untuk e, mengkalkulasi mana yang harus dia keluarkan di Khalifidin azan ya Allah, wa iyyakum. Itu belum masuk kategori dermawan. Khalifidin azani ya Allah, wa iyyakum. Saya dipahami? Saya dipahami? Nah, termasuk bentuk akhlakul karimah badlun nada, memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada manusia, kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya harta yang lebih, gunakan itu. Ya, sebelum diminta, kita cari siapa yang berhak menerima. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau Anda punya kekuatan, manfaatkan kekuatan tadi untuk membantu saudaranya. Ya, mikul berat, eh, beban-beban berat, barang-barang yang berat, dia orang yang kuat, dipindahkan dari tempat satu menuju tempat yang diinginkan, itu tergolong sedekah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Lihat saudaranya kesulitan naik kendaraannya dia bantu. Menaikkan barang bawaannya termasuk sedekah Ya, dengan kekuatan fisiknya butuh kerja bakti masjid Abu Bakar As-Siddiq kebanjiran. Ya, bagi Ikhwa yang longgar harap datang. Ya, datang dia walaupun tengah malam. Baru pulang kerja shift malam misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kawi kuat badannya. Ya, harta tidak punya, membelikan pompa di rumah juga ngangsu ke sumur misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, enggak punya pompa. Ya, akhirnya pakai tenaga. Termasuk bentuk akhlakul kirimah. Harta tidak punya, kekuatan juga pas-pasan, tapi ilmunya banyak. Sampaikan ilmu tadi, sanibidina wa iyyakum. Dan ini menjadi kebaikan yang paling indah, kebaikan yang paling bermanfaat yang diberikan kepada sesama hamba. wa iyyakum. Punya kedudukan, manfaatkan kedudukan tadi. Bantu orang-orang yang membutuhkan dengan kedudukan yang dia miliki. azani Allahu wa iyyakum. Punya ide-ide yang brilian. Ya, bukan orang yang pasif. Ada tipe-tipe orang yang kalau diajak musyawarah, ya, kumpul begitu ngikut aja Ustaz, ngikut aja Pak. Ada ide? Tidak ada, kosong gitu ya. Kayak ikut mikir, pokoknya kalau sudah ada keputusan jalan gitu ya. Pokoknya masuk ke apa namanya majelis istimewa gitu kalau lagi rapat ini bagi e, untuk tim bersih-bersih. Ada hidangan, makan. Gitu ya. nggak ikut pikir hadirin <laughs> hasani ya Allahu wa iyyakum. Ya, kalau Anda punya gagasan-gagasan yang bagus, ide-ide yang brilian, ya toh, cemerlang, berikan hadirin hasani ya Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau idenya cemerlang ditambah lagi dengan sponsor ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sempurna faedahnya. Kan gitu ya. Oh ini butuh pemugaran bangunan masjid ini. Oh iya, harusnya begini begini begini begini. Ini ATM kuras sampai habis. Ya, buka ATM ini ternyata cuma 300 perak wa iyyakum. Yang pertama. Yang kedua, kaful ada, Menahan gangguan. Tidak mengganggu orang lain. Bilisanihi au yadihi. Baik dengan gangguan lisan atau gangguan tangan.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 Kalau tidak mampu, diem. Ya, tidak bisa ngasih kebaikan, diam, tahan, jangan mengganggu orang. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyaku. Yang ketiga, nah yang ketiga ini insya Allah mudah dilakukan karena nggak ada modal, tanpa modal. Ini yang pertama, yang kedua mungkin ada sedikit usaha. Kalau yang ketiga ini gampang. Apa itu? Basyashatul wajhi indal liqa bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya sesama muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan yang baik walaupun terlihat ringan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun hanya dalam bentuk bermuka manis, berwajah yang berseri-seri menyenangkan, sedap dipandang ketika bertemu dengan saudaramu. Ini kan bukan perkara yang besar. Ya toh? Kita nggak ngasih fulus. Kita juga nggak ngasih makanan. Ya toh? Kita hanya memberikan wajah yang sedap dipandang, ya. Manis wajahnya tanpa pemanis buatan. Ini ada pemanis buatan berarti ada udang di balik rempeyek. Ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Ada maunya. Kalau ada maunya, oh Masya Allah. Berseri-seri bagaikan rembulan. Kayak bulan purnama. Bulat. Ya, bundar ser. ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Nyala lagi dalam kegelapan. Misalkan. Ya, tapi nek ngono maunya, ya, irit, pelit, memberikan senyuman kepada saudaranya. Dihitung ikhwan azani Allah wa iyyakum. Ini senyum saya menguntungkan atau enggak? Ya. Kalau enggak menguntungkan, ah ngapain capek-capek senyum? Wallahul musta'an alaihi tiklan. Saya dipahami? Saya Nah, itu ukuran ukuran e, makarimul akhlak secara umum secara umum wa illa banyak rincian-rinciannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka khususnya yang membahas masalah akhlak dan adab. Taib. <clears throat> Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Su'alullah azza wa jalla bil hidayah. Terdapat perintah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk wal hidayah nawaan. Hidayah itu ada dua. Juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada hidayatun ilas sirat. Hidayah menuju sirat, menuju kebenaran. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya nggak paham jadi paham, yang tadinya mungkin kafir jadi muslim, masuk ke dalam Islam. Namanya hidayah ila sirat. Yang kedua disebut dengan hidayah fis sirat. Hidayah dalam kebenaran wahiyal istiqamah wathabat alaiha dalam bentuk istiqamah serta teguh di atas jalan petunjuk apapun cobaan yang harus dilalui hanibidina azani Allahu wa iyyakum karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang berhak mendapatkan riwayah kesesatan dan kesengsaraan. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala bentuk fitnah. Ta'awwadu billah minal fitnati ma dhahara minha wa ma batan kata Nabi alaihi salatu wassalam mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu sebab kokoh di atas hidayah. Ilmu yang tidak bermanfaat itu penyebab seseorang jatuh dalam kesesatan. Naam. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk surat Al-Qalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Adapun ayat yang berikutnya ayat yang ke-8 wa ma ba'daha Allah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kita taala.